Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan yaitu melihat kepada yang lebih di bawah. Menyebut-nyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sambil melihat yang lebih di bawah dalam masalah dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Allah kepada kalian maka ingat-ingatlah, sebut-sebutlah Kata Nabi SAW, Unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah yang di bawah kalian. Jangan melihat yang di atas kalian. Dengan cara melihat yang di bawah kalian dalam masalah dunia, maka lebih pantas untuk menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada pada kalian. ini sering kalau kita mungkin terkena kesulitan, kita ingat masih banyak orang yang lebih susah dari kita, Mungkin kita terkena musibah, kita ingat masih banyak musibahnya lebih parah daripada kita, kita masih dapat kenikmatan. Jangan sering kita lihat ke atas, oh orang itu, kita sudah punya motor, orang itu punya mobil, waduh gimana. Kalau kita begini gak pernah berhenti. Oleh karena sering melatih diri, melihat yang yang di bawah. Sesekali bawa anak istri ke tempat-tempat pengemis atau tempat orang-orang yang hidupnya susah. Bawa. Agar dia tidak selalu menuntut dan mengerti bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwasanya dia sedang berada di atas kenikmatan. Anak-anak dilatih sejak kecil, dilatih sejak kecil untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kepadanya. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Kemudian perkara yang sembilan, jangan pernah berharap kesempurnaan. Rasulullah SAW bersabda, La يفرق مؤمن مؤمنة In kariha minha خلقا رضي minha al Kata Nabi SAW, janganlah seorang lelaki, seorang suami membenci seorang wanita mukminah istrinya. Jika dia tidak suka dengan salah satu perangai dari istrinya, dia akan ridho dengan perangai yang lain. Ini hadis yang sangat agung. Yang menjelaskan kepada kita bahwa di dunia tidak ada yang sempurna. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pun demikian. Kalau kita berharap kesempurnaan dari istri kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Istri kita tidak akan sempurna. Sebagaimana kita tidak sempurna. Kalau yang diingat adalah kesalahan-kesalahan istri kita terus, kita tidak akan pernah bahagia. Ingat, istri kita masih banyak kebaikannya. Masak buat kita, nyuci piring, nyuci pakaian, rapikan tempat tidur, ngurusi anak-anak. Ini kebaikan yang luar biasa. Sehingga kalau dia punya kekurangan sedikit, mungkin suka marah-marah sedikit, banyak juga kadang-kadang Suka protes sedikit-sedikit ya. Ini nasihati dan ini kekurangan yang tertutupi dengan begitu banyak kebaikan. Demikian juga dalam menjalani segala kegiatan. Kerja di kantor misalnya. Teman-teman yang mungkin punya kekurangan. Ya, jangan antum harapkan kesempurnaan dari teman-teman. Akhirnya apa kalau kita mengharapkan kesempurnaan, kita pun akhirnya melihatnya mencela terus. Akhirnya apa menjalani kehidupan kerjaan dengan tidak tenang. Jangan pernah berharap kesempurnaan. Barang siapa yang berharap kesempurnaan di dunia dia tidak akan pernah bahagia. Dan yang terakhir, ikhwanifillah di antara sebab kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang juga sangat urgen. Tidaklah kita berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah tatkala untuk berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Tatkala mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan kata mereka, "Inna manutu'imukum liwajhillah." Semuanya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan dari kalian. Yang kami harapkan dari Allah, Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir Abdurrahman Nasir Sa'di menyebutkan, tatkala antum berbuat baik sama orang, tatkala antum sedang bermuamalah, Anggap antum sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sudah lupa dengan orang ini. Sehingga sesekali kalau ternyata dia kemudian berbuat buruk sama antum sudah selesai karena urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang ini. Mau dia maki saya, mau tidak berterima kasih, mau melupakan kebaikan saya, itu bukan urusan saya, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bermuamalah seperti ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, makin orang yang yang bahagia. Adapun orang yang mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, ria, maka ini orang adalah orang yang paling menderita, senantiasa mengharapkan balasan dari makhluk atau dari manusia yang dia berbuat baik kepada orang tersebut. Demikianlah sedikit apa yang bisa Anda sampaikan tentang langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa sabar dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan dan bisa tetap berlapang dada dan bisa tetap berbahagia meskipun kondisi apapun yang menimpa menimpa kita. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanyalah semuanya adalah teori. Yang terpenting adalah prakteknya. Ya, oleh karenanya Sebagian murid dari Syekh bin Bas rahimahullahu taala mengatakan di antara doa yang sering diucapkan oleh Syekh bin Bas, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Perbaikilah apa? Hatiku. Kita ingin hati kita baik, kita ingin hati kita senantiasa bahagia, selamat dari berbagai macam penyakit sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hati kita hati yang bersih. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak harta yang dikumpulkan tidak bermanfaat, anak-anak yang banyak tidak bisa menolong illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih dari berbagai penyakit, hati yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.